Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini di tempat yang suci ini kita sengaja hadir dalam rangka menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang senantiasa membimbing umatnya dengan harapan umat yang ia bimbing dapat menemukan kebahagiaan di dunia terlebih nanti kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Realitas keberagamaan kita pada saat-saat sekarang ini. Itu sungguh memilukan. Banyak di antara kaum muslimin susah membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Banyak di antara kaum muslimin susah membedakan mana kelompok yang benar dan mana kelompok yang menyimpang. Yeah. Hampir semua kelompok mengatakan bahwa kelompok yang sedang ia ada jalannya dalamnya itulah kelompok yang benar dan yang selamat. Mungkin ini jamaah sekalian bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Tatakariku ummati ala salasin wa sab'ina firqa, kulluha finnar illa wahidah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya yang sahih bahwasanya umatku ini akan terpecah ke dalam 73 golongan. Nah, puluh hati nar, semua golongan kata Nabi SAW diancam dengan neraka, illa wahida kecuali satu. Yang satu inilah jamaah sekalian yang kita perbutkan. Tidak ada satu kelompok pun yang mau masuk dalam finnas itu. Ya. Semua kelompok, semua jamaah mengklaim bahwa dirinya lah yang ada di dalam eh, satu kelompok yang diberitakan oleh Nabi SAW bila wahidah tadi itu. Karena di jamaah sekalian hadis ini oleh ulama kita dikatakan sebagai hadis yang dengannya semua amalan ditimbang. Yang dengannya semua perbuatan dan perkataan kita diukur. Apakah sudah sesuai dengan yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dinyatakan oleh Nabi Wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya? Ketika itu Nabi Wasallam ditanya, Manhu ya Rasulullah? Siapakah golongan yang selamat itu? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ma ana alaihi yaum wa ashabi Golongan yang selamat itu atau kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang beragama sesuai dengan cara saya beragama dan cara sahabatku beragama pada hari ini. Jadi terjemahan hadis jamaah sekalian ma'an alaihi yawm washabi. Ya. Terjemahannya kurang lebih yang beragama sesuai dengan cara saya beragama dan cara sahabatku beragama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. yang itu jamaah sekalian, ya hadis ini katakan oleh ulama kita, wal mizan wal mikyas alladhi tuzan bihi akwal. Ya. Hadis ini merupakan mizan, timbangan. Ya. Wal mikyas dan ukuran Allah itu bihi al iya. Di mana perkataan-perkataan ditimbang dan diukur dengan hadis ini. Wal af'al wal a'mal. Perbuatan dan amal kita ditimbang dengan hadis ini. Wal ibadah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan timbangannya ditimbang dengan hadis ini. Wal i'tiqadat dan akidah-akidah yang kita yakini bila kita mau mengatakan akidah saya jujur, akidah saya benar, akidah saya betul, maka timballah ia dengan timbangan hadis ini. Bagaimana caranya jamaah sekalian kita menimbang perbuatan amal kita, ibadah kita, keyakinan kita dengan hadis ini? Ketika misalnya seorang sholat, kalau dia ingin mengetahui bahwa salatnya ini sudah benar, sudah sesuai dengan caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat, sudah sesuai dengan caranya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat, maka tidak ada alasan bagi dia kecuali dia harus mencari petunjuk, mencari pedoman dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang salah manusia ketika sholat Ya. Mungkin dia angkat tangannya seperti ini. Ya. Tidak ingin tahu. Apakah model salat seperti ini benar? Apakah model salat seperti ini sudah sesuai dengan petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Maka hadirkanlah hadis ini tadi. Ya. Yang beragama sesuai dengan cara saya beragama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mau tidak mau kita harus mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan tuntunan salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita dapatkan bahwa begini cara mengangkat salat, cara mengangkat tangan dalam salat, dan itu ada dalam hadis Nabi SAW, maka kita akan mengatakan bahwa salat saya sudah benar dan sudah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Tapi bila tidak, bila cara Nabi mengangkat tangannya dalam salat tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka mau tidak mau kita harus mengatakan cara saya mengangkat tangan dalam salat tidak sesuai dengan caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salat berakidah, misalnya, ya, mungkin ada di antara manusia ini jamaah sekalian kalau mau keluar rumah, ia menengok ke kanan ke kiri. Kalau kebetulan ada burung yang terbang ke kiri, ia tidak jadi melanjutkan perjalanannya atau ia tidak jadi keluar rumah. Dengan keyakinan tidak keluar rumah bertepatan ada burung yang terbang ke sini, maka ini pertanda tidak baik. Ini keyakinan. Tapi bila ia sedang berdiri, lalu kemudian ada burung yang terbang ke kanan, maka ia pun turun dari rumahnya dan keluar dari rumahnya dengan keyakinan ini ada pertanda yang baik. Ini keyakinan jamaah sekalian. Ini sebuah akidah. Nah kita ingin menimbang akidah ini dengan timbangan hadis Nabi SAW. Kita ingin mengetahui apakah akidah keyakinan yang kita yakini bahwa bila ada burung terbang ke kanan itu pertanda baik, bila ada burung terbang ke kiri itu pertanda buruk. Kita ingin mengetahui apa ini benar atau tidak. Maka timbanglah ia dengan timbangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Nabi mengajarkan keyakinan-keyakinan seperti ini. Kita buka hadis Nabi. Kita buka ayat-ayat Quran. Ternyata kita tidak dapat keyakinan seperti ini. Maka bila kita sebagai seorang muslim, bila kita sebagai seorang pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada alasan bagi kita kecuali kita harus itu keyakinan-keyakinan seperti ini. Kenapa? Karena keyakinan seperti ini tidak bersumber sedikit pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak beragam, cara beragama di masyarakat kita. Ya. Sekarang ini ya sedang marak-maraknya lagi eh, yang namanya peringatan-peringatan Sekarang ini ya yang marah ini ya di masjid-masjid eh, ada peringatan memperingati naiknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit. Hmm. Sama yang ada dalam agama Kristen. Ya, ada peringatan tentang eh, naiknya Isa ke langit. Kalau beberapa bulan yang lalu kan ada peringatan tentang eh, Natalnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kan Maulid itu kan sama dengan Natal. Iya. Hanya bahasanya beda. Satu berbahasa Inggris, satu berbahasa Arab. Iya. Inilah satu kekalahan kaum muslimin. Kaum muslimin yang tidak kuat agamanya seringkali mengekor. Kalau mengekor kepada Nabi tidak ada persoalan. Ikut kepada sahabat Nabi tidak ada masalah. Tapi yang kita ikuti ini tidak ada sama sekali sumbernya dari agama kita. Tidak ada petunjuk datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dilakoni oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jamaah sekalian, tindakan apapun yang kita lakukan, apakah itu berupa perkataan, perbuatan, maka tidak ada alasan bagi kita kecuali kita harus menimbang perkataan kita itu dan perbuatan kita itu dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari yang lalu eh, ada dialog kecil-kecil. Nampaknya di negeri kita ini sudah ada khalifah. Ya. Saya sebenarnya baru tahu kalau sudah ada khalifah. Saya kira baru disebut Tahrir mewacanakan ini di negeri kita ini. Kukira baru wacana. Ternyata sudah ada khalifah. Kita ingin bertanya, apakah khalifah yang sudah ada ini itu sudah benar atau tidak? Ini satu masalah. Ternyata jamaah sekalian, ya? Mengangkat seorang khalifah itu tidak mudah. Ya. Dulu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan wafat, maka al Ansar sahabat-sahabat Nabi Wasallam itu berkumpul di satu tempat ya di tempat yang bernama Bani Sakifa, Mereka bermusyawarah untuk mengangkat khalifah. Iya. Ini khalifah pengganti Nabi. Iya. Seseorang yang akan melanjutkan kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Muhajirun mendengarkan bahwasanya orang Ansar sedang bermusyawarah ya, untuk mengangkat seorang khalifah. Maka Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabatnya lain bergegas ya, menuju Bani Saqifah. Dan betul, Ternyata sahabat Al-Ansar ya, sedang bermusyawarah untuk menentukan siapa yang paling tepat, siapa yang paling cocok untuk menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Muhajirun melarang mereka. Ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh kalian menjadi khalifah. yang berhak menjadi khalifah. Ya. Orang Ansar mengatakan, Minna amir, wa minkum amir. Begini saja. Kami punya amir. Ya. Kamu juga alam al-muhajirun punya amir. Allah mengatakan tidak bisa. Ya. Saya pernah mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-A'imatu min Quraisy. khalifah itu mesti datang dari kalangan Quraisy. Maka saat itulah Al-Ansar di bahwasanya khilafah ini mesti diberikan kepada orang-orang Quraisy. Sementara mereka bukan orang-orang Quraisy. Karenanya itu jamaah sekalian persyaratan ini ya banyak ulama meriwayatkan bahwa terjadi ijma di dalamnya. Artinya kalau ijma' jamaah sekalian, artinya tidak ada ulama yang pemahamannya berbeda tentang persyaratan menjadi khalifah itu mestilah orang Quraisy. Itu yang pertama. Maka ketika ada di Lampung, yang maka dirinya menjadi khalifah, lalu kemudian mewajibkan bayi untuk membaiatnya, maka disinilah permasalahan muncul. Ya. Karena bila satu khalifah sudah diangkat jamaat kalian, lalu kemudian nanti ada lagi yang ada lagi kelompok yang mau mengangkat khalifah, maka konsekuensinya Khalifah yang terakhir yang diangkat itu harus dibunuh. Ya. Itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Jika ali khalifah ini Fakul al akhar minhuma." Ya. Bila ada dua khalifah yang diangkat, maka solusi kata Nabi SAW untuk menjaga persatuan, maka khalifah yang terakhir itu harus dilenyapkan. Ya. Bahkan jamaah sekalian dalam salah satu riwayat saat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu eh, meminta kepada enam orang sahabat untuk dipilih menjadi khalifah. Di antaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha, Az-Zubair, Saad bin Waqqas. Khilafah ini diserahkan kepada enam orang ini. Umar meminta kepada enam orang sahabat mulia ini untuk memilih siapa di antara mereka yang paling layak menjadi khalifah. Kemudian Umar bin Khattab memanggil ketua pasukan khusus. Lalu kemudian ia mengatakan kepada ketua panglima, ketua pasukan khusus, ia berpesan, kalau sudah ada di antara satu orang dari sahabat yang mulia itu yang sudah dibaiat menjadi khalifah, dan ada di antara mereka itu yang tidak mau membaiat, fadrib aku, Kata Umar, tebaslah lehernya orang yang tidak mau membaiat itu. Coba yang yang mau ditebas ini kalau bukan Ali, Usman atau Abdurrahman bin Auf. Iya. Yang kemuliaannya ya palingan satu tingkat di bawah Umar Ibnu Khattab. Coba inilah ya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan persoalan khilaf. Yang satu keanehan jamaah sekalian, bila dalam kelompok itu ada pemahaman begini bahwasanya siapapun yang meninggal ini dalam keadaan tidak punya baikat ya. tiada baikat maka ia kalau mati maka matinya sama dengan matinya orang jahiliyah nah, ya, dalam hadis itu disebutkan man masa walaysa fi unukihi bay'an ma tan jahiliyatan. Hadis ini riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada bayat di atas pundaknya, maka ia mati dalam keadaan kalau mati, maka ia mati dalam keadaan seperti matinya orang jahiliyah. Ya. Maka dengan semangat ingin mempraktekkan ini hadis, ingin mengamalkan ini hadis. Ya, maka terkadang satu jamaah, satu kelompok meminta kepada jamaahnya untuk memberikan baik kepada pemimpin. Ini yang menjadi persoalan. Iya. Ketika ditanya apa dalilnya, Anda mengangkat satu khalifah. Dan nah, ini dalilnya saya tidak mau meninggal dalam keadaan tidak ada baiat. Iya. Jadi itu betul. Kalau hadisnya seperti itu. Kalau pemahaman kita seperti itu, itu betul. Tapi kalau pemahaman kita tidak seperti itu, itu yang menjadi persoalan. Ya. Karena itu jamaah sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berusaha mengumpulkan satu disiplin ilmu yang bernama ilmu usul fikih. Beliau sengaja mengumpulkan ilmu usul fikih ini dengan harapan ya kaum muslimin ini bila ingin memahami ayat ingin memahami hadis dengan benar maka ia harus mengikuti pola-pola ilmu usul fikih Seperti kita ini jemaat sekalian, tidak boleh seenak perutnya kita mau memahami itu hadis. Ya. Kita belum memenuhi cara untuk langsung memahami hadis itu langsung dari kitab-kitab hadis. Belum saatnya. Kita hanya bisa membaca, kemudian bertanya apa maksud dari hadis ini. Coba kalau hadis tadi ini. Man mata walai fi umukihi bai'ah. Mata nidatan jahiliyah. Apa tidak satu orang? Kalau ada khalifah, iya. Dan kalau khalifah itu memenuhi syarat, iya. Tidak dilarang keras keluar. Kapan keluar dan tidak mau membaikat, maka berlakulah ini hadis. Kalau itu ada khalifah, kalau tidak ada, maka hadis itu tidak berlaku. Kewajiban Memunculkan khalifah adalah satu kemestian. Sama dengan haji. Haji wajib. Tetapi kepada siapa haji itu wajib? Kepada orang yang mampu. Zakat sesungguhnya adalah satu kewajiban. Tapi kepada siapa zakat itu wajib? Dan itu kepada orang yang sudah memiliki satu nisab harta. Ya. Begini juga yang namanya khilafah jamaah sekalian. Kewajiban tentang khilafah itu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan ijma sahabat dan ijma ulama kita. Ya. Tapi setelah itu, ya, yang patut kita pertanyakan tentu persyaratan persyaratannya itu. Maka banyak pemimpin kita jamaah sekalian. Ya. Sesungguhnya mungkin layak untuk menjadi khalifah, tapi karena ada persyaratan yang ia tidak miliki, maka mereka tahu diri. Nah, kemudian persoalan bayat ini jamaah sekalian, menurut yang dipahami oleh ulama kita yang terdahulu, bahwa bayat ini hanya diberikan kepada khilafah, kepada khalifah bukan diberikan kepada kelompok kelompok dalam agama kita. Jadi jamaah sekalian, ya. semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kehidupan beragama kita. Ya. Mari kita menimbang amalan dan keyakinan kita serta ibadah kita dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk di antara pengikut-pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.